krisan dengan lemongrass, daun teh, melon dan madu hadir dalam Nutrisari Golden Flower. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Menarik yang tadi ditanyakan oleh Esa Yayang. Hmm. Pertanyaannya, Apakah ada doa agar kita tidak putus asa? Maaf. Sebelum Anda berdoa, harus ada keyakinan pada diri kita. Miliki tiga. Selalu berpositif, berpikiran positif thinking. positif, pasti ada hikmahnya. Kemudian, mohon maaf, yakin pada diri kita ada kelebihan. Walaupun kelebihan gigi apa? Yang penting ada kelebihan. Tahu? Yakini bahwa kita memiliki kelebihan. Dan yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Berusaha terus. Ah, barulah doa. Sebenarnya doa adalah permohonan hamba kepada Tuhan. Silahkan dibuka surah Al-Baqarah dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah amanah Rasul. Itu diminta dibaca setiap sesudah salat Isya atau sebelum kita tidur. Baca itu. Allah tidak akan menguji hambanya tanpa di atau di atas dari kemampuannya. Yakin itu. Pak Ustadz kalau mau nanya nih, kalau kita Uh, bukan kita yang seperti itu misalnya teman kita kita yeah. udah berusaha ngasih tahu yang baik yeah. ke dia arah yang positif lah gitu yeah terus gimana meyakinkan dia supaya kita kesana nggak menggurui dia gitu oh, kadang, oh gini kadang kan kita kan belum tentu sempurna juga kan uh, pengetahuan tentang agamanya gitu mantap menarik sekali kalau ada teman yang radanya dia kita harus temani dia tapi gini cara pemberitahuannya harus yang sopan perlihatkan contoh yang baik heh <laughs> ada awas ular ular tolol ular tidak akan menghindar dari ular, tapi angko yang dipukul. Jamaah. Oh, jamaah. Yakin berpo, berpikiran positif. Ya, pasti segala sesuatu pasti ada rencana Allah di balik ini. Ada rencana Allah di balik ini. Sudah. Kalau memang aku tidak diterima di sini, aku akan pindah mencari lagi tempat yang lain. Sudah. Nggak usah marah. You ditolak sama cewek. <laughs> Daripada cinta bertepuk sebelah tangan. yang ndak bunyi. Eh. Betul tidak? Jamaah. <laughs> Lanjut. Ya, kalau memang ada unek-unek tentang acara Islam itu indah, silahkan dilayangkan di Twitter eh, Islam itu indah, at Islam itu underscore indah. Ayo kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita sama-sama merenung. Pelajari diri kita. Pelajari atas apa yang Allah berikan kepada kita. Atas titipan yang Allah berikan kepada kita atas tubuh ini. Jangan pernah menyerah Jangan pernah berputus asa. Yakin ada rencana Allah di balik kejadian-kejadian yang kita rasakan. Kita masih sempurna, masih memiliki tubuh yang sempurna, mata, tangan, kaki. Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Keindahan dunia ini tidak bisa dilihat oleh matanya. mensyukuri segala nikmat yang telah kau berikan kepadaku Tubuh Tubuh Yang sebagai titipan buat diriku Sebagai titipan buat diriku Ya Allah Ya Allah Akan kugunakan dengan sebaik-baiknya Akan kugunakan dengan sebaik-baiknya Akan kurawat Akan kurawat Ya Allah Ya Allah Terima kasih Terima kasih Engkau telah memberikan hidup buatku Engkau telah memberikan hidup buatku Ya Majidu. Ya wahidu latisil anna nikmatan anamta bi alaiya Ya Allah janganlah engkau mencabut nikmat yang telah engkau berikan kepada kami Tambahkanlah nikmat nikmatku ya Allah Allah. Janganlah engkau lepaskan aku dari perhatianmu ya Allah. Janganlah kau lepaskan aku ya Allah. Aku mohon bimbinganmu ya Allah. Aku mohon bimbinganmu ya Allah. aku ya Allah. Bayangkan semua masalah-masalah yang kita miliki. Ya Allah. Ya Allah. Jadikanlah aku hambamu yang pandai mensyukuri nikmat. Jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur padaMu, ya Allah dan tidak melupakan rezeki yang telah kau berikan ya Allah. Ya Allah Ya Rob Ya Rob Berikanlah aku jalan keluar Berikanlah aku jalan keluar Berikanlah aku petunjuk untuk mengetahui jalan keluar itu ya Rob Berikanlah aku jalan petunjuk untuk tahu jalan keluar itu ya Rob Kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang engkau beri petunjuk Kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang engkau beri petunjuk supaya aku mendapatkan petunjukmu ya Rob supaya aku mendapatkan petunjukmu ya Rob pernah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan rasanya pernah pernah merasa dan terjadi putus asa pada dirimu pernah Putus asa. Putus asa itu bukan sifat seorang beriman. Karena sifat putus asa itu lari dari garis garis yang diaturkan oleh agama. Kita memiliki akal, kita memiliki tubuh, kita memiliki iman, dan yakin kita memiliki Allah. Allah tidak akan mungkin menempatkan kita di muka bumi ini tanpa ada perhatian Allah di dalam Allah senantiasa berada memperhatikan Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah tidak capek, Allah selalu memperhatikan hambanya. Cuma kita yang merasa selalu jauh dari Allah. Yakin Allah bersama dengan kita. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadi ila siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.